Pak Jimmy Iya Silakan Pak Maaf saya selalu negatif komen mengenai pejabat-pejabat kita mereka ini nggak punya kompetensi nggak punya capability sama sekali jadi masalah besar tidak ada yang dikirim atau tidak ada action masalah yang sangat nggak perlu bahkan ini bisa bertambah sosial yang tidak diantisipasi sebelumnya karena undang-undang mengenai pornografi sendiri nggak terlalu jelas dan bangsa kita membiasakan diri untuk membuat persepsi sendiri, takdiran sendiri. Makin kacau. Terima kasih. Terima kasih Pak Yimi. Pak Hendra, selamat siang silakan. Ya, selamat siang Bu. Saya pikir pemerintah sebetulnya tidak perlu membuat satgas. Jadi fungsinya satgas itu kan tidak jelas Bu kita kan banyak ahli orang informatika ataupun teknologi. Nah mungkin ini kaitannya memang sebetulnya kan sangat berbahaya karena tadi pagi saya baca di Kompas itu anak-anak umur 9 tahun, 8 tahun itu ke warnet alasannya untuk mengerjakan tugas ternyata mereka memang buka porno. Nah seharusnya tuh pemerintah tuh bagaimana caranya menyaring untuk warnet yang ada itu supaya itu bisa diblok, dibikinkan satu sistem supaya tidak bisa diakses oleh anak-anak. Eh, hanya untuk pengetahuan umum aja, itu mereka harus berkumpul para pakar itu bukan satgas. Kalau satgas yang terjadi nanti terjadi pungli Bu, terjadi pungli, terjadi hal-hal yang itu. Jadi nggak kena arahnya Bu, menurut saya gitu Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Indra. Pak Abdul. Saya, saya doakan, saya doakan supaya satgas operasi kali ini bisa eh, bagus berjalannya karena eh, dari unsur pemerintahan. Jadi lebih baik ada satgas seperti ini daripada ada suatu kumpulan ormas yang ngurusin pornografi seperti FPI bawa-bawa nama agama saya gitu bawa-bawa Islam tapi ngurusin pornografi tapi sendirinya padahal suka porno terima kasih terima kasih Pak Abdul Pak Rudi silakan ya semuanya jadi objekan lah sebetulnya ada polisi ada objekan ada apa undang-undang semua diobjekin padahal yang melakukan beliau-beliau juga yang nonton pornografi di DPR siapa sih Ya jadi semuanya ini undang-undang Semuanya yang korupsi aja undang-undang Sekarang narkoba Narkoba berkelip di mana-mana udah banyak Korban udah banyak jatuh Ya jadi makanya semuanya bikin undang-undang aja Undang-undang jangan pakai duit lah Nodong semua gitu Sekian terima kasih Ya silakan Pak ide siapa lagi nih? Gak jelas itu idenya ya. Masa cari lahan korupsi baru lagi kayak seperti ini benar kata Bapak itu bilang tadi, ini merupakan arah pungli baru ini. Jadi pengusaha-pengusaha semua dipunglikan tadi dia. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung. Halo Pak Amir. Ya, selamat sore. Ya, silakan Pak. Ya, kalau kita lihat pemerintah ini udah nggak jelas ya. Yang perlu dikerjakan nggak dikerjakan, yang nggak perlu dikerjakan. Jadi kelihatannya kayak orang mabok. Sudahlah, kalau nggak mampu turun aja sia-sia kita percayakan pemimpin susah mahal-mahal, kita pilih pemimpin, tapi pemimpinnya semuanya bobrok. Saya pikir kita ini harus revolusi lah. Kalau enggak nih, antek-anteknya Soeharto ini berkuasa kembali. Ini semua anak buahnya Soeharto semua nih, yang doyan duit. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir, ada Pak Sugi, halo. Ya, sorry. Ya, silakan Pak Sugi Ya, kalau menurut saya itu memang skala prioritas lah. Pemerintah itu kayak seperti orang yang nggak ada kerjaan skala prioritasnya apa terus anggarannya apa terus kemampuan untuk meningkatkan ekonominya apa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat apa mengurangi kemiskinannya apa bahkan anggota DPR bisa lihat video porno di dalam itu kan nggak benar semua <laughs> jadi untuk apa gitu loh kalau di parlemennya sendiri seperti itu ya hmm. Terima kasih Pak Sugi. Kita beralih ke Pak John. Halo. Halo. Ya silakan Pak John. Iya, pemerintah itu selalu banyak satgas. Nah, eh, kerjanya cuma bisa bikin satgas, tapi hasilnya nggak jelas. Yang pasti yang jelas biayanya tambah lagi. kalau mampunya bikin satgas, mau jadi apa lebih sebenarnya? Thank you ya. Terima kasih Pak John. Ada Pak Leo. Halo. Selamat sore Pak Gary. Iya, silakan Pak Leo. Ya, pendapat saya saya khawatir Satgas ini bingung gitu bingung orang mandi nggak tahu itu porno ngintip orang di kamar itu porno belum lagi nggak bisa bedain mana koreng mana jerawatan itu pasti orang jerawatan nggak obat koreng lagi yang penting begini aja jangan korupsi jelaskan di depan bangsa jangan interpret dari India malu penduduk India jauh lebih banyak ya jangan beri BRT tapi berilah pekerjaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Ada penelpon lagi, halo. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak Aryo. Uh, ini menurut pendapat saya, mungkin Bapak Presiden itu habisnya abu kali, mabuk kali. Terima kasih Pak dari saya. Terima kasih Pak Aryo. Ada Pak Kahin, halo. Halo, ya, selamat saya Pak Geri. Ya, silakan Pak. Ya, kalau Aristoteles bilang, kenapa tinggal di bawah hati hati di bawah otak itu karena sifat manusia yang paling rendah itu cuma memikirkan seks dan alat kelamin jadi itu setara dengan binatang tapi orang yang punya hati nurani dan punya rasio itu selalu memikirkan jauh ke depan bagaimana kesejahteraan rakyatnya bagaimana sekolah-sekolah pendidikan bukannya uh, membentuk satgas-satgas yang akhirnya tidak menunjukkan bahwa dia tidak mampu bekerja dan eh, membuat eh, menyatakan diri bahwa dia memang tidak pantas untuk berada di atas. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak William. Halo Pak William. Iya. Menurut saya efek-efekan instansi yang ada aja ya Pak. Nggak perlu bikin satgas baru. Soalnya kan dengan satgas baru ini makan biaya lagi. Nanti ABPN terbebani lagi selama ini aja apbn yang untuk pembangunan tuh kecil sekali ya habis untuk bayar-bayar aparat gitu ya saya rasa itu aja terima kasih terima kasih Masih Halo Pak Sebastian ya sore Pak FM iya ini pemerintah ini kadang-kadang kita bingung nih apa maunya nah kalau saya lihat sekarang dengan satgas anti pornografi yang dibuat oleh SBY ini cuma pencitraan ya seakan-akan itu bermoral begitu kita lihat aja sebetulnya moralitas daripada DPR yang penuh kondom terus elit-elit pemerintah ini kalau mau saya kasih info ke Bapak ya Bapak CFR berapa banyak tuh pejabat tinggi selon dua jam sempat nyabu Hah? apa dia tahu tuh nah inilah jadi cuma pencitraan aja rakyat lihat berita BBM nih ya lihat di BBM nih dia umumkan gitu nanti pelaksanaannya berapa mau menuju suara rakyat tapi bukan karena apa-apa untuk pencitraan belaka jadi SBY kasihan kita lihat satu di satu hati eh di satu pihak dia bersih di satu pihak lain lagi dia cuma pencerita eh, pencitraan kekuasaan aja terima kasih malam dengan parodi ya Iya silakan komentarnya Pak Rudi Saya rasa dosa yang aneh-aneh Bu Yang diberantas korupsi dulu dah Jangan saja ini saja itu Bu bumbung biaya aja -huh. Terima kasih Selamat malam Pak Karim Malam Silakan komentarnya uh, Aneh ya aneh bener eh, Kita tuh apakah daru sekarang darurat porno Apa darurat korupsi ya Kayaknya sih darurat korupsi ya tapi kok Bapak Presiden kita melihatnya lain ya. Mhm. Tapi matanya beda itu udah kelihatan banget gitu loh. Di mana kita ada masalah utamanya di mana, yang dilihatnya yang mana gitu. Apa sih tanda-tandanya kalau gitu ya? Eh, Memang、uh, gak cocok kayaknya. Ya, makasih. Terima kasih kembali Pak Ari. Pak Billy, selamat malam. Malam Silakan. Saya makin bingung sama Bapak kita nih Dia kayaknya nggak percaya sama departemen-departemennya Padahal ada menteri urusan sosial, menteri apa, menteri hukum Masalah pornografi itu kan kalau masalah udah ada lah di kuhap atau di mana ada aturannya Kalau nggak pernah dijalanin visi di porno itu dari zaman dulu itu digelodok sampai hari ini juga Yuk mau cari mah gampang Nanti giliran dia mau dirajia dia udah tahu tuh Dia tutup, dia pasang horden, dia pasang apa Itu udah rahasia umum banget itu aja nggak bisa diatasin ya mau bikin satgas, bikin apa. Saya bingung deh, satgas ini banyak, satgas itu banyak tapi nggak ada yang benar. Kenapa ya? Masih. <laughs> ya, terima kasih Pak Billy. Pak Leo, malam. Selamat malam Bu. Iya. Silakan. Ya, baik Bu. Eh, saya sih berpendapat demikian ya. Eh, saya khawatir satgas porno ini kurang ngerti nih Bu. nah hasilnya sia-sia ya. demikian saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leo dan saya sekarang terhubung dengan Pak Jeffrey. Selamat malam. Malam. Silakan saya hanya mengingatkan Presiden saja. Dulu dia buat Satgas Anti Korupsi, lengkap dengan Budiono yang memantau terus-menerus dan segala macam. yang nggak ada, itu cuma ngomong doang. Terima kasih kembali Pak Jeffrey.